Dan semoga insyaallah taala setelah kita memahami ini dengan baik, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita taufik untuk dapat menjauhi dosa-dosa besar ini. Dan usaha kita mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Semoga termasuk di dalam sabda beliau Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha ila man lam yasma'ha farubba muballighin aw amin sami'in kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga Allah menjadikan berseri-seri orang yang mendengarkan ucapanku kemudian dia pahami dengan baik dan dia sampaikan kepada orang lain kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa jadi orang yang disampaikan itu lebih paham daripada orang yang menyampaikan jadi dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang yang mempelajari hadis beliau sallallahu alaihi wasallam memahaminya, menghafalkannya dan menyampaikannya naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha man lam yasma'ha. Semoga Allah menjadikan berseri-seri orang yang mendengarkan ucapanku, memahaminya, menghafalkannya dan menyampaikannya kepada orang yang belum mendengarkannya. Baik. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pembahasan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apa tujuh perkara yang membinasakan tersebut?" Qala asyirku billah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syirik kepada Allah wasihru sihir wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak wa aklur riba makan riba wa aklu malil yatim makan harta anak yatim wa tawalli yaumaz zahfi lari dari medan pertempuran ketika dua pasukan telah saling berhadapan yaitu dari medan jihad wa qadful muhsanatil mu'minatil dan menuduh wanita baik-baik lagi beriman yang tidak tahu menau dengan perbuatan zina tapi dituduh telah berbuat zina inilah tujuh dosa yang membinasakan yang pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita sudah membahas bagian yang pertama dan kedua yaitu syirik kepada Allah dan sihir. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bagian yang ketiga atau dosa besar yang ketiga dan seterusnya. Apa dosa besar yang ketiga? Qatlun nafsil lati illa bil Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Ini ada dua perkara yang perlu kita jelaskan. Yang pertama tentang membunuh jiwa yang Allah haramkan. Yang kedua tentang alasan yang hak. Apa maksudnya? Baik. Hadis yang mulia ini memperingatkan kepada kita bahaya menghilangkan jiwa orang. Bahwa itu termasuk dosa besar yang dapat membinasakan kita. Tetapi yang diharamkan adalah apabila kita membunuh atau menghilangkan jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Nah, sekarang pertanyaannya apa saja atau yang mana saja yang termasuk jiwa yang haram untuk dibunuh? Maka para ulama menjelaskan jiwa yang haram dibunuh itu ada empat. Yang pertama jiwa seorang mukmin. Jiwa seorang mukmin. Membunuh seorang mukmin adalah dosa yang sangat besar. Di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat ke-93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ yaqtul mu'mina muta'ammidan Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Maka balasannya adalah neraka jahannam kekal di dalamnya wa ghadiballahu alaih dan Allah murka kepadanya wa la'anahu dan Allah melaknatnya wa a'addalahu azaban azimah dan Allah menyiapkan untuknya azab yang besar. Jadi subhanallah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang keras bagi siapa yang berani menghilangkan jiwa seorang mukmin. Tetapi apakah yang dimaksud di sini semua orang mukmin walaupun mereka itu setiap harinya melakukan dosa? atau hanya orang yang benar-benar mukmin, yang sempurna imannya, yang selalu beribadah kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya? Jawabannya jemaah sekalian adalah semuanya. Tidak boleh. Walaupun dia pelaku dosa besar, selama dia masih mukmin tidak boleh dibunuh kecuali dengan alasan yang hak sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Iya, jadi sama. Tidak boleh dibunuh orang mukmin yang sempurna imannya, yang bertakwa kepada Allah maupun orang mukmin yang fasik. Dia masih muslim tapi dia pelaku dosa besar. Ya, kecuali dengan alasan yang hak. Ya, maka membunuh seorang muslim dosanya sangat besar sekali. Dan lebih besar lagi kalau sebelumnya dikafirkan. Nah, inilah yang terjadi pada golongan khawarij. Pertama mereka kafirkan terlebih dahulu. Mereka kafirkan terlebih dahulu. Kemudian mereka bunuh. Ya. Ini lebih besar lagi dosanya. Mengkafirkan seorang muslim kemudian membunuhnya. Ya. Makanya jemaah sekalian jangan heran kalau mereka itu berani melakukan aksi-aksi teror dan dia tidak peduli mau muslim mau kafir yang mati dia nggak peduli dia lempar aja begitu bomnya ya buang bom di sembarang tempat ya. ini bahayanya ini salah satu sebab munculnya aksi-aksi terorisme adalah tidak memahami kemuliaan jiwa seorang muslim. Ya. Sampai-sampai di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La zawalu hadhihi dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim." Sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Subhanallah, betapa besar dosanya. Andaikan seseorang menghancurkan seluruh dunia ini dengan segenap isinya dan orang-orang kafirnya, itu lebih mudah, apa lebih ringan di sisi Allah, lebih mending daripada dia membunuh satu orang muslim. Iya. Sampai-sampai sahabat radhiyallahu anhu yang membunuh orang kafir di medan jihad, ketika itu orang kafir itu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Dia sempat mengucapkan la ilaha illallah sebelum dibunuh. Nah, sahabat ini menganggap, ah ini cuma pura-pura aja dia. Sudah mau mati baru mengucapkan la ilaha illallah. Maka sahabat ini tetap membunuhnya. Karena mengira ini cuma strategi. Maka hal ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW dan beliau marah besar. Sampai-sampai beliau berkata kepadanya, Asyakakta sadrahu, apakah kamu sudah membelah dadanya? Sehingga kamu tahu dia cuma pura-pura. Ini jamaah sekalian, betapa mulianya. Yang secara logika, umumnya kita memahami demikian. Ya, Umumnya kita memahami demikian. Orang sudah di ujung pedang, baru dia mengatakan, sudah saya menyerah. Ya, saya masuk Islam. Tapi tetap, Rasulullah SAW marah besar Ya, sampai-sampai sahabat itu betul-betul menyesal dan dia berandai-andai coba saya belum masuk Islam ya. Ya, karena Nabi karena melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah besar kepadanya. Ya, jadi betapa mulianya seorang Muslim yang telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Jangankan ketika dia hidup, ketika dia sudah mati jamaah sekalian, ketika dia sudah mati, kita mau ke kuburan, mau ke kuburan, disuruh apa? Sampai tiba di depan kuburan itu kita ucapkan salam. Ini orang sudah mati. Kita ucapkan salam kepada mereka. Subhanallah. Betapa mulianya kaum muslimin itu di hadapan di pandang, dalam pandangan Allah. Kemudian sandal lepas. Ya. Lepaskan sandal kita kalau mau masuk area pekuburan. Ya. Kecuali dalam kondisi darurat seperti sangat becek atau berduri, Nah, boleh pakai sandal. Ya. Tapi kalau masih mungkin membuka, maka buka, buka sandal. Ya. Kemudian tidak boleh kita menginjak kuburan seorang muslim, apalagi sampai duduk-duduk di atasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha." Janganlah kamu solat menghadap kubur dan jangan pula kamu duduk di atasnya. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW melarang sekedar bersandar. Ya, sekedar bersandar atau meletakkan tangan kita untuk dijadikan sebagai sandaran e, kepada kuburan tersebut. Dilarang. Ya Oleh karena jemaah sekalian harus juga kita pahami harta dan kehormatan seorang muslim juga mulia sebagaimana darahnya. Ini tiga hal yang harus kita jaga dalam diri saudara kita hartanya, kehormatannya, dan darahnya. Ya. Hartanya jangan kita dolimi, jangan kita ambil tanpa keridoannya. hati ya, Hati-hati, kita berbuat dolim kepadanya dari dalam hartanya, urusannya panjang sampai di akhirat. Ya. Misalkan kita berhutang nggak mau bayar, itu dolim. Jangankan nggak mau bayar, menunda pembayaran itu sudah dolim. Apalagi nggak mau bayar. Kemudian kehormatannya. Jangan sampai kita merendahkannya, menghinanya, meremehkannya, menggibahinya. Kemudian darahnya, jangan sampai kita tumpahkan darahnya atau memukulnya, apalagi sampai membunuhnya. Jadi benar-benar Allah memuliakan seorang muslim. Seorang muslim itu mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang pertama, jiwa yang haram. Yang kedua, jiwa yang haram itu adalah kafir zimmi. Nah, sekarang sudah masuk orang-orang kafir. Kafir zimmi. Siapa itu kafir zimmi? Orang kafir yang tinggal di negeri muslim yang tunduk di bawah pemerintahan kaum muslimin. Ya, itu namanya kafir zimmi. Dia tidak memberontak. Dia warga negara negeri kaum muslimin. Ya. Kemudian yang ketiga, kafir musta'man. Orang kafir yang diberikan jaminan perlindungan oleh satu orang muslim. Maka seluruh kaum muslimin haram membunuhnya. Kenapa seluruh kaum muslimin haram membunuhnya jemaah sekalian? Padahal yang memberi jaminan cuma satu. Karena kaum muslimin bagaikan satu bangunan. Bagaikan satu tubuh. Tangannya satu. Iya. Misalkan seorang muslim punya urusan bisnis dengan orang kafir, kemudian dia bilang kepadanya, "Silakan kamu masuk di negeri kami, saya beri jaminan keamanan." Ya, untuk menyelesaikan urusan mereka berdua. Maka seluruh kaum muslimin di negeri itu tidak boleh mengganggunya, tidak boleh membunuhnya. Apalagi kalau yang memberikan jaminan adalah pemerintah yang hari ini kita kenal dengan visa. Ya, izin masuk itu bagaikan jaminan yang diberikan pemerintah kepada orang-orang kafir. Makanya nggak boleh membunuh para turis, para diplomat asing. Nggak boleh dibunuh, walaupun mereka kafir. Ada terikat perjanjian keamanan, ya, jaminan keamanan. Kalau mereka bersalah, mereka berbuat maksiat, mereka menyebarkan kerusakan, maka kita apa namanya serahkan kepada pemerintah, ya untuk diadili dengan pengadilan yang sesuai dengan syariat, bukan kita yang bertindak. Ini yang ketiga. Yang keempat, jiwa yang haram dibunuh adalah kafir mu'ahad. Orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata untuk sementara waktu dengan kaum muslimin. Maka tidak boleh bagi seluruh kaum muslimin untuk membunuhnya atau menyerang mereka. Ya, ada perjanjian. Nah, jamaah sekalian, seberat apa dosa membunuh orang kafir jenis-jenis ini? Jadi ada tiga semuanya ya. Kafir dimi, kafir musta'man dan kafir mu'ahad. Ya. Ini orang-orang yang melakukan melakukan aksi teror nggak pernah tahu seperti ini. Mereka nggak pernah belajar nggak pernah menuntut ilmu, nggak pernah mempelajari bab jihad kecuali satu saja yang mereka pelajari dari bab jihad, yaitu keutamaan mati syahid. Ya. Dapat bidadari pingin cepat jadi pengantin surga. Ya. Yang nggak tahu gimana cara berjihad yang benar. Dia nggak tahu kategori orang-orang kafir yang boleh dan yang tidak boleh dibunuh. Ya. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al Bukhari dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina sanatan." Barang siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi dosa besar walaupun tidak sebesar membunuh orang muslim. Tadi juga kita katakan orang muslim itu kan ada dua macam. Ada yang fasik, ada yang ber bertakwa. Membunuhnya dua-duanya dosa besar, tapi tentunya membunuh yang bertakwa lebih besar dosanya. Ya, daripada membunuh yang fasik. Sama dengan membunuh orang kafir. Membunuh orang kafir itu adalah dosa besar. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mencium bau surga orang yang melakukannya orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin walaupun dosanya tidak lebih besar daripada membunuh seorang muslim. ya Orang muslim lebih mulia. Bahkan harus kita pahami juga orang kafir jenis yang kita sebutkan tadi, tiga jenis tersebut haram membunuh mereka bukan karena mereka mulia. Bukan karena jiwanya itu berharga, tidak. Iya. Bukan karena jiwanya punya hak asasi, tidak. Ya. Hak-hak asasi manusia itu yang mereka sering gembar-gemborkan itu nggak selamanya sesuai dengan syariat Islam. Ya. Bukan karena itu jemaah sekalian. Bukan karena jiwanya mulia. Terhormat tidak. Kalau begitu karena apa? Nggak boleh dibunuh mereka. Karena kaum muslimin adalah orang-orang yang memegang teguh perjanjian. Pantang ikar janji kalau sudah berjanji, selalu menepati. Itulah sifat seorang muslim. Iya. Kepada orang kafir sekalipun. Kalau sudah janji, nggak boleh diingkari. Apalagi janji sama-sama muslim. Ya, sudah janji mau bayar utang tanggal sekian, nggak bayar-bayar. Ya. Apalagi sesama muslim. Kepada orang kafir pun kita harus menepati janji. Sampai mereka yang lebih dulu melanggar perjanjian, baru kita putuskan perjanjian. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah mengkhianati janji, walaupun dengan orang-orang Yahudi. Namun orang Yahudi itu yang lebih dulu melanggar perjanjian dengan Rasulullah SAW. Iya. Adapun jiwa mereka jemaah sekalian adalah jiwa yang paling hina. Diri mereka adalah diri yang paling jelek. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Bayyinah, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk. Ya. Bahkan kata Allah, inhum illa kal an'am balhum adallus sabila. Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak. Lebih sesat ya mas kalian daripada binatang. Enggak ada harganya mereka itu, enggak ada nilainya. Hanya kaum muslimin memuliakan uh, perjanjian. Iya. Jadi ini yang harus dipahami. Orang kafir yang boleh diperangi itu hanya satu. Yang disebut dengan kafir harbi. Itu pun dalam jihad fisabilillah. Ya. Dalam jihad fisabilillah. Atau dalam hal-hal yang dibolehkan oleh syariat untuk membunuhnya sebagaimana akan kita jelaskan di antaranya insyaallah taala dengan alasan yang benar iya nah contohnya alasan yang benar itu jihad fi sabilillah. tapi jihad dalam Islam sama sekali berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan aksi-aksi teror hari ini kemudian mereka namakan itu sebagai jihad itu sudah pas dikatakan terorisme bukan jihad iya kita perhatikan apa yang mereka lakukan. Tidak jarang kaum muslimin jadi korban. Ya. Ada aparat yang jadi korban, ada mungkin orang muslim yang lagi lewat situ atau memang sengaja dia yang dituju. Mereka jadikan sebagai target. Itu jihadnya khawarij namanya. Jihadnya kelompok khawarij, kelompok pemberontak. Ya. Bukan jihad yang syar'i. Jihad yang syar'i itu seperti apa jemaah sekalian? Pertama harus ada pemimpin. Harus dipimpin oleh kepala negara. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal imamu junnah yuqatal min wara'ihi wa yuttaqa Dalam hadis riwayat Muslim. Pemimpin negara itu adalah perisai. Peperangan dilakukan di belakangnya dan dia dijadikan sebagai tameng. Imam Nawawi rahimahullah dan para ulama yang lainnya menjelaskan maksud hadis ini adalah berjihad itu harus bersama pemimpin negara. Dan ini salah satu prinsip ahlus sunnah yang membedakan dengan ahlul bid'ah. Ya, sampai di masa ini, tidak ada jihad. Ahlus sunnah itu pergi sendiri ke medan jihad tanpa izin daripada penguasa atau pemimpin. Ya. Yang kedua, harus punya wilayah kekuasaan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak pernah berjihad ketika di Makkah. Nanti ketika beliau sudah di Madinah, sudah punya wilayah kekuasaan, sudah punya negara, baru beliau diizinkan oleh Allah berjihad. Di Makkah dilarang. Yang ketiga jamaah sekalian punya kekuatan yang mencukupi untuk melawan musuh, untuk menghancurkan musuh. Ketika kita menyerang duluan, beda tentunya kalau kita kondisinya bertahan, ya namanya bertahan apa adanya. Tapi kalau kita mau menyerang duluan, harus hitung-hitung dulu kekuatan yang cukup. Sebagaimana firman Allah, Dan persiapkanlah terlebih dahulu untuk menghadapi mereka yang kalian mampu dari segala kekuatan. Iya. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Tetapi yang mereka lakukan apa? Baru punya bom rakitan, ya. Satu dua melawan tank ya, melawan senjata otomatis. Akhirnya apa? Lebih baik bom bunuh diri sekalian daripada ketangkap. Ya. Dan ini bukan jihad. Tidak ada ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mengatakan bom bunuh diri itu jihad. Ya. Tidak ada. Itu namanya dosa besar. Bom bunuh diri. Tidak ada metode jihad seperti itu. Dengan cara melakukan bunuh diri. Iya. Jadi dari sini dapat kita pahami apa yang mereka lakukan. Aksi-aksi teror mengatasnamakan jihad itu bukan jihad. Atau bukan jihad di jalan Allah melainkan jihad di jalan syaitan. Ya. Walaupun niat mereka baik. Tetapi niat yang baik tanpa mengikuti cara yang benar percuma. Ya, sama jamaah sekalian kita mengatakan ini perbuatan bid'ah, zikir seperti ini bid'ah, perayaan ini bid'ah, sama jihad yang tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam juga jihad yang bid'ah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan barang siapa yang mengamalkan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Amalan tersebut tertolak. Ya. Tidak ada dalil cara mereka berjihad seperti itu, apalagi mereka lakukan di negeri muslim. Ya. Baik. Jadi ini empat jiwa yang haram. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan alasan yang benar. Apa yang dimaksudkan alasan yang benar itu jamaah sekalian? Nah, contohnya tadi jihad. Contoh yang lain adalah disebutkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalatin. Tidak halal darahnya seorang muslim yang bersyahadat la ilaha illallah dan aku adalah utusan Allah kecuali satu dari tiga perkara. Satu dari tiga perkara. Yang pertama, al-thayyibizani. Orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina maka hukumannya adalah hukuman mati. Hukumannya adalah hukuman mati. Sudah pernah nikah, kemudian berzina. Naudzubillah. Jadi lebih berat daripada yang belum pernah nikah. Hukumannya hukuman mati. Tapi ada satu bentuk perzinahan yang dihukum mati juga walaupun belum nikah. Apa itu jamaah sekalian? melakukan hubungan sejenis antara laki-laki dan laki-laki. Itu sahabat sepakat. Para ulama sepakat. Juga diberi hukuman mati. Dan hukuman matinya lebih berat daripada zina dengan lawan jenis. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faktulul fa'il wal maf'ul. Siapa saja yang kamu dapati melakukan hubungan sejenis seperti yang dilakukan kaum Nabi Lut, laki-laki dan laki-laki, maka bunuh kedua-duanya. Ya. Para sahabat sepakat, mereka harus dibunuh. Ulama sepakat. Sudah menikah atau belum? Jadi lebih berat hukumannya. Kalau berzina dengan lawan jenis, kalau belum menikah nggak sampai dibunuh. Kalau dengan uh, sesama jenis, dibunuh. Dibunuhnya itu pun jamaah sekalian, ulama berbeda pendapat. Iya. Di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar yang kita baca sejarah, masya Allah seorang yang lemah lembut, ya kan? Uh, gampang tersentuh hatinya, mudah menitikan air mata. Apa hukuman yang diberikan Abu Bakar kepada orang yang melakukan hubungan sejenis? Ya. Apa hukuman yang diberikan Abu Bakar terhadap orang yang melakukan hubungan sejenis. Apa jamaah sekalian? Dibakar. Ya. Dibakar oleh Abu Bakar. Diperintahkan oleh Abu Bakar untuk dibakar. Kalau sahabat yang lain berpendapat seperti diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hukumannya adalah di bawah ke tempat yang paling tinggi yang ada di kota tersebut, kemudian dilempar dari atas dengan cara terbalik. Setelah dilempar, disusul dengan batu. Ya. Kenapa harus seperti itu hukumannya? Disamakan dengan hukuman yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut. Ya. Disamakan dengan itu. Hukuman yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut. Jadi luar biasa. Ini menunjukkan apa? Dosanya lebih besar. Tapi kok ada orang yang mengaku muslim kemudian mengatakan itu sah-sah saja itu boleh-boleh saja bahkan minta dilegalkan naudzubillah ada juga yang dianggap tokoh Islam astagfirullah ya, minta dilegalkan ya baik ini yang pertama yang kedua kata Nabi saw Alaihi nafsi bin nafsi dan membunuh jiwa Maksudnya di sini jiwa seorang muslim. Kalau orang muslim membunuh jiwa seorang muslim, maka dia diberikan hukuman mati. Balas bunuh dibalas bunuh, kecuali keluarganya memaafkan. Ya. Wattariq al-mufariq lil jamaah. Yang ketiga, orang yang murtad dari Islam boleh dibunuh. Ya, ini contoh alasan yang hak alasan yang hak bolehnya dibunuh orang-orang uh, yang tadi yang muslim atau yang tadinya muslim. Tapi jemaah sekalian pertanyaannya siapa yang boleh menerapkan hukum bunuh ini kepada mereka? Jawabannya pemerintah. Bukan setiap orang muslim, bukan masyarakat muslim, bukan ormas, bukan. Tapi pemerintah. Bagaimana kalau pemerintah tidak menegakkan hukum ini, dosa-dosa mereka. Gak berpindah kepada kita kewajibannya. Jangan kita bikin apa lembaga khusus untuk membunuh mereka. Karena pemerintah nggak melakukan, kita lakukan tidak. Itu dalam syariat Islam adalah kewajiban pemerintah, hak pemerintah. Nggak berpindah kepada kita. Baik. Kemudian kita lanjutkan yang keberapa berikutnya? Yang keempat. Ini lanjut dulu atau Istirahat dulu nih. Lanjut ya. Ya. Kalau begitu dipijit-pijit dulu yang ngantuk. Iya. Lihat kiri kanan, ada yang ngantuk, ada yang tidur, coba dipijit. Jangan ditampar ya. Pijit aja. Dicubit sedikit nggak apa-apa. <laughs> Baik. Kita lanjutkan yang berikutnya. Apa yang berikutnya? Aklur riba. Makan riba. Inilah dosa besar yang keempat yang disebutkan di dalam hadis yang mulia ini. Makan riba. Dan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan peringatan keras. Sampai-sampai Imam Malik Rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak ada satupun makanan yang masuk ke tubuh anak Adam yang lebih jelek daripada riba. Artinya apa? Lebih jelek dari harta curian. Lebih jelek dari uh, makan babi atau makanan-makanan haram yang lainnya. Ini yang lebih jelek, lebih jelek dari khamar. Ya. Kenapa? Imam Malik rahimahullah berkesimpulan demikian. Karena dalam surat Al-Baqarah Iya. Dalam surat Al-Baqarah ayat Iya. 179 Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan keras. Memberikan peringatan keras. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wadharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. In kuntum mu'minin. Kalau kalian benar-benar beriman. Fa taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau kamu tidak melakukannya, yaitu tidak meninggalkan riba, maka Allah dan Rasulnya mengumumkan perang terhadapmu. Coba jemaah sekalian ancamannya. Allah mengumumkan perang. Ya. Ini menunjukkan dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitanu minal mas Orang-orang yang makan riba itu mereka tidaklah bangkit dari kuburnya kecuali seperti orang yang berdiri dalam keadaan kesurupan karena diganggu setan. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka makan riba. Dan bahkan mereka mengatakan dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Yang demikian itu karena mereka berkata jual beli itu seperti dengan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.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 Artinya yang menggunakan jasa rentenir juga kena. Dan rentenir adalah kesan yang kita kalau dengarkan buruk ya. Tapi pada hakikatnya yang sekarang orang kesannya bagus banget dianggap sebagai pekerjaan mulia itu nggak ada beda dengan rentenir, yaitu di bank-bank yang juga bertransaksi dengan riba. Walaupun mereka merubah kata riba itu dengan satu kata yang masya Allah manis sekali terdengar. Apa itu jamaah sekalian? Bunga. Ya, bunga itu kan kesannya indah, harum, ya kan? Kalau orang memahami syariat dia nggak akan tertipu. Dia nggak akan tertipu. Terserah mau dinamakan bunga. Kalau di Arab malah dinamakan faidah. Ya, faidah manfaat. Mereka nggak sebut bunga, tapi faidah manfaat. Entah bahasa Inggrisnya apa? Apa bahasa Inggrisnya? Hah? Bukan. Bukan power. Apa? Interest. Itu artinya apa kalau diterjemahkan? Hah? Apa? Kepentingan. Kepentingan ya. Hmm. Baik. Jadi dinamakan apapun tetap bunga. Kita menyimpan sejumlah harta, kita ambil lebih dari apa yang kita simpan, itu namanya bunga. Itu namanya riba. Mau dinamakan bunga, dinamakan faidah sama. Atau dinamakan uang administrasi, uang pulsa, uang rokok sama. Iya. Kita menyimpan sedikit dikembalikan lebih dari apa yang kita simpan. Iya. Persis seperti kita dalam asuransi. Asuransi bisa lebih parah bahkan daripada bunga bank. Bunga bank mungkin hanya sekian persen. Asuransi bisa berlipat-lipat kali lipat. Ya. Baru seterus sekian kecelakaan. Maka, maka pihak asuransi akan mengganti dengan jumlah yang cukup besar. Ya, makanya tidak jarang itu orang yang sengaja ya, mencelakakan dirinya. Ada seperti itu. Misalkan dia sudah asuransikan bangunannya, sengaja dia bakar sendiri. Ya, pura-pura kebakaran. Supaya dapat ganti yang lebih besar. Sering kali terjadi seperti itu. Itu apa kalau bukan bunga? Kalau bukan riba, lebih parah daripada bunga. Atau sebaliknya, dia sudah setor banyak, dia sudah setor banyak, dia nggak pernah terjadi apa-apa padanya. Ya. Bisa jadi uangnya diambil semua oleh perusahaan, atau mungkin dia hanya dikembalikan sebagiannya. Maka dia yang rugi. Jadi dua kemungkinan kalau enggak perusahaan asuransi yang rugi, dia dia yang rugi. Iya. Termasuk kategori riba. Demikian pula contoh lain riba uh, denda. Denda dalam kredit. Terlambat bayar dikasih denda. Ini juga termasuk kategori riba. Adanya tambahan. Iya. Dan juga jamaah sekalian, ada barang-barang khusus yang disebut dengan al-asnaf ar-ribawiyah. Barang-barang ribawi. Ini harus kita kenali. Harus kita kenali. Yang disebut barang-barang ribawi di mana untuk transaksinya ada aturan tertentu. Kalau enggak, kita terjerumus dalam riba. Apa saja barang ribawi itu? Disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab." Emas dengan emas. Wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak. Wal bur bil bur, gandum dengan gandum, wasyair bis syair syair dengan syair, itu juga jenis gandum. tamar Wattamar tamar, korma dengan korma. Wal milh bil milh, dan garam dengan garam. Ada berapa semua jenis barang? Hah? Tujuh atau enam? Enam. Iya. Ini udah ngantuk atau apa nih? <laughs> apa nggak kelihatan? Ya. Enam ya? Iya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk barang-barang ini, mislan bimithlin. Nanti kita akan jelaskan juga, ini nggak terbatas enam ini saja. Tetapi bisa dikiaskan ke barang-barang lain. Walaupun nggak disebutkan dalam hadis ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk barang-barang ini, mislan bimislin sawaan bisawain. Harus serupa dengan serupa, sama dan sama. Maksudnya apa? Kalau kita mau tukar emas dengan emas, perak dengan perak, jumlahnya harus sama. Katakanlah emas batangan dengan emas apa? perhiasan. Walaupun beda tapi sama-sama emas harus sama. Kalau ini 10 kg, yang ini 10 kg. Iya. Beras Cianjur sama beras apa? Hah? Raskin. Sama-sama namanya beras. Nggak boleh satu lebih banyak, harus sama dengan sama. Harus sama dengan sama. Nah ini tadi yang saya katakan beras nggak di, nggak nggak disebutkan tadi, tapi dikiaskan. Ya kepada beras. Ya. Kenapa? Karena dia adalah sama-sama uh, makanan yang ditakar dan ditimbang. Ya, dia sama dengan jenis gandum. Ya. Makanan yang ditakar dan ditimbang. Demikian pula nanti uh, uang dikiaskan kepada emas dan perak. Karena apa? Ada nilai harganya sebagai alat tukar yang berharga. Iya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia dan biyadin harus tangan dengan tangan. Maksudnya apa? Cash. Nggak boleh kredit. Nggak boleh mereka berpisah sebelum transaksi selesai. Inilah dua syarat. Untuk barang-barang ini kalau ditukar sama jenis. Emas dengan emas, perak dengan perak, makanan seperti gandum dengan gandum, korma dengan korma, atau beras dengan beras, harus terpenuhi dua syarat jumlahnya sama dengan sama. Jadi walaupun beras raskin dengan beras, beras Cianjur nggak boleh beda, harus sama. Yang ini 10 kilo, yang ini 10 kilo. Terus syarat yang kedua harus dipenuhi lagi. Harus selesai dalam satu majelis akad. Tidak boleh mereka berpisah sebelum selesai transaksi. Otomatis nggak bisa kredit kalau begitu. Karena kalau kredit berarti tertunda transaksinya. Mereka berpisah dulu, baru selesai transaksinya. Baik. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِي الْأَصْنَافِ فَبِئُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ Apabila terjadi persilangan antara barang-barang ini, maka silahkan kalian berjual beli sekehendak kalian dengan syarat tangan dengan tangan. Dengan syarat cash. Maksudnya apa jemaah sekalian? di dalam hadis ini enam jenis e, barang ini ada dua kelompok. Ini penting sekali dipahami. Ada dua kelompok barang. Yang pertama kelompok emas dan perak, yang kedua kelompok makanan. Nah, maksud kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila terjadi persilangan antara barang-barang ini silahkan sesuai kehendak kalian Maksudnya kalau ini mau lebih banyak, yang ini lebih sedikit, nggak apa-apa. Tapi dengan syarat. Ya dan dia din, kes. Maksud beliau adalah apabila dalam satu kelompok yang sama. Ini saya minta penjelasan ulang nanti ya. Mudah-mudahan paham semua ya. Dalam satu kelompok yang sama. Contohnya apa? Emas dengan perak. Tadi kan emas dengan emas. Sekarang emas dengan perak atau emas dengan uang. Ya. Emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang. Kalau satu mata uang, rupiah dan rupiah, atau dolar dengan dolar, ya, satu mata uang ya, maka itu kena dua syarat tadi. Misalkan antum mau tukar uang kertas 10 ribu. Uang logam harus 10 ribu juga. Kalau satu lebih banyak, maka itu riba. Nah sekarang kalau kita silang emas dengan perak atau emas dengan uang atau mata uang rupiah dengan dolar maka hilang satu syarat. Apa syarat yang hilang? Nggak harus sama. Nggak harus sama nilainya. Tapi masih ada satu syarat, yaitu apa? Dalam satu majelis. Ya. Makanya kalau kita datang ke money changer, mau tukar dolar dengan rupiah atau sebaliknya. Kita nggak boleh meninggalkan money changer itu sebelum dia serahkan seluruh uang kita dan kita serahkan seluruh uang dia. Ya. Kalau misalkan dia kehabisan uangnya, nggak bisa dia mengatakan e, ambil dulu ini saja yang ada, tunggu sebentar ya, saya mau ambil uang sisanya dulu, nggak boleh. Nggak boleh kita berpisah. Ya. Nggak boleh kita berpisah. Kita selesaikan aja yang apa namanya harta yang masih uang yang dia miliki saja. Yang yang dia belum miliki jangan kita serahkan kepada dia, kita simpan dulu. Nanti barangnya sudah ada, baru kita uh, tukar. Baik. Jadi demikian. Masih ada satu syarat. Kalau kita menunda, maka itu namanya riba nasyiah. Itu yang disebut dengan riba nasyiah. Kalau barang yang satu lebih banyak daripada barang yang lain, padahal sama jenisnya, maka itu disebut dengan riba fadl. Iya, ini ada dua macam riba di sini, riba fadl dan riba nasiah. Baik. Nah, sekarang kalau terjadi persilangan lagi antara kelompok emas dan perak dan kelompok makanan, maka dua syaratnya sudah hilang. Dua syaratnya sudah hilang. Jadi nggak ada masalah. Mau dikredit, mau barangnya lebih banyak, nggak ada masalah. Ya misalkan perak digunakan membeli beras, uang digunakan membeli beras sudah hilang apa namanya e, dua-dua syaratnya. Demikian pula kalau tidak termasuk dalam kategori barang ribawi, dua syaratnya juga hilang. Contohnya apa? Mobil, tanah, itu nggak ada syarat ini. Baik. Ini contoh barang-barang ribawi dan ini bab yang masih kita perlu belajar dan terus belajar karena banyak permasalahan-permasalahan yang terkait. Ya Dan uh, sebagai pelajaran bagi kita bahwa masih banyak kaum muslimin yang belum memahami hal tersebut. Iya. Jadi itu yang keempat. Kemudian yang kelima, makan harta anak yatim. Iya. Jamaah sekalian, yang keempat dan kelima ini disebut dengan kata makan. Tapi bukan berarti kalau dia mengambil bukan untuk makan berarti nggak dosa, tidak. Bukan itu maknanya. Hanya saja dikatakan makan karena orang kebanyakan dahulu untuk makan. Mungkin sekarang untuk beli mobil, untuk jalan-jalan, untuk bangun rumah sama. Ya, ambil uang riba untuk bangun rumah sama. Ya. Atau untuk beli mobil sama. Demikian pula ambil harta anak yatim untuk e, bukan untuk makan, untuk bangun rumah itu juga sama. Maka ini yang kelima, dosa yang membinasakan adalah makan harta anak yatim. Ya, jemaah sekalian, anak yatim itu seharusnya dibantu. Seharusnya dibantu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." aku dan orang yang menanggung anak yatim seperti dua jari ini di surga. Artinya sangat tinggi kedudukannya, sangat dianjurkan. Namanya juga anak yatim. Anak yang perlu benar-benar dikasihani. Karena dia kehilangan orang yang seharusnya menafkahinya, menyayanginya, menuntunnya, membimbingnya, yaitu ayahnya dalam keadaan dia belum balik. Ya. Maka dia perlu orang yang membantunya. Ya. Nah, ketika dia dizolimi, dosanya lebih besar dibanding kita menzolimi orang lain. Jamaah sekalian, kalau kita men memakan harta orang kaya, orang kaya kafir sekalipun. Tapi dengan cara yang tidak diizinkan syariat, cara yang zolim, bukan melalui jihad. Ya itu dosa besar. Apalagi kalau dia seorang muslim, walaupun dia kaya raya. Kita ambil hartanya dengan cara yang zalim, mungkin dia nggak merasa. Karena saking banyak hartanya dia nggak ngerasa apa-apa. Ya. Kita ambil satu miliar pun, seperti kita kehilangan seribu rupiah. Tapi tetap itu dosa besar. Apalagi kalau dia orang fakir. Dosanya akan lebih besar lagi. Terlebih lagi kalau dia anak yatim, maka tentunya dosanya lebih besar lagi. Oleh karena itu jemaah sekalian, dalam surat An-Nisa ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang keras. Innal ladzina ya'kuluna al amwal al-yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, hanyalah yang mereka masukkan ke dalam perut mereka itu adalah api. Dan mereka kelak akan masuk neraka yang menyala-nyala. Iya. Jadi ini ancaman keras. Walaupun jemaah sekalian, ada kondisi orang yang makan harta anak yatim itu diberikan uh, keringanan, pengecualian. Iya, Kondisinya seperti apa? ketika dia membina anak yatim tersebut dan anak yatim itu punya harta yang cukup, yang lumayan dan orang ini mengurus anak yatim tersebut. Sementara dia sendiri fakir. Maka kata para ulama, dia boleh makan harta anak yatim itu dengan syarat sesuai dengan uh, apa namanya? sesuai dengan kadar dia bekerja mengurus anak tersebut. Nggak boleh berlebihan. Di pendapat yang lain mengatakan dia boleh kalau dia betul-betul fakir, dia boleh mengambil untuk sekedar mencukupi kebutuhannya nggak boleh lebih. Dan bahkan kata para ulama lebih bagus lagi dia ambil kalau dalam keadaan terpaksa seperti itu ketika dia mengurus anak yatim tersebut tetapi sifatnya sebagai hutang nanti kalau dia sudah memiliki kelapangan dia harus ganti. Dia harus berikan kepada anak yatim tersebut. Iya. Dan ini pada umumnya yang diberikan amanah mengurus anak yatim keluarga sendiri. Misalkan saudara kita meninggal dunia, dia meninggalkan anak, kita diserahkan mengurus anaknya. Maka hati-hati. Jangan sampai kita makan hartanya dengan cara yang batil. Dan tidak boleh juga kita serahkan kepadanya. Jadi memang serba salah. Ya, di tangan kita berbahaya, menyerahkan kepadanya nggak boleh. Kenapa? Karena dia masih kecil. Nanti kalau dia sudah dewasa, dia sudah bisa mengelola hartanya, baru kita berikan semuanya. Iya. Jadi ini amanah, berat sekali. Pertanggungjawabannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang ke lima. Yang keenam, at tawalliyu yawm az lari dari medan tempur ketika dua pasukan jihad ya, atau pasukan jihad kaum muslimin dan orang-orang kafir telah saling berhadapan dalam jihad yang syar'i maksudnya. Maka lari dari medan tempur seperti ini adalah dosa yang sangat besar. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu akan melemahkan kaum muslimin. Dan berarti dia menolong orang kafir karena menguatkan mereka. Iya. Kecuali dia lari cuman untuk mengatur strategi, ya pura-pura lari kemudian menyerang balik atau bergabung dengan pasukan yang lain. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat ke-15 sampai ke-16. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertemu orang-orang kafir di medan tempur, jangan kalian memalingkan punggung dari mereka. Maksudnya jangan lari wa may yuwallihim duburahu barang siapa yang memalingkan punggungnya pada hari tersebut yaitu lari dari medan tempur illa mutaharrifan likitalin kecuali dia sedang mengatur strategi perang au mutahayyizan ila fi'atin atau bergabung dengan pasukan yang lain kalau bukan karena itu faqad ba'a bi ghadabi minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir maka dia telah kembali dengan kemurkaan dari Allah dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam, itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi ini adalah dosa yang sangat besar. Iya. Tapi sekali lagi, jihad yang benar, jihad yang sesuai syariat. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, alhamdulillah sampailah kita pada pembahasan yang terakhir. Udah senang semua kayaknya nih. Apa yang terakhir? Qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh berzina. Wanita baik-baik. Yang beriman. Yang tidak tahu menahu dengan perbuatan zina tersebut. Tiba-tiba dituduh berzina. Maka ini dosa yang sangat besar. Jamaah sekalian. Di sini dikatakan menuduh wanita. Bukan berarti menuduh laki-laki baik-baik, laki-laki beriman, Dosanya lebih kecil tidak? Sama dosanya. Hanya saja kenapa disebut wanita di sini? Karena pada umumnya yang dituduh adalah wanita. Ya. Oleh karena itu wanita itu benar-benar diperintahkan untuk menutup diri. Ya, kalau wanita itu kelihatan terbuka, ya, gampang bergaul dengan laki-laki, maka selalu jadi sasaran tuduhan. Iya. Jadi uh, menuduh laki-laki pun itu dosa besar. Baik. Maka di sini kita diingatkan untuk waspada. Hati-hati. Jaga lisan kita, jangan sembarang menuduh. Apalagi subhanallah menuduh saling menuduh antara suami istri. Naudzubillah. Ya, ini berat sekali. Dosa besar, hati-hati. Ya. Dan apabila ini sampai di pengadilan, maka hakim harus meminta orang yang menuduh itu datangkan empat orang saksi. Kalau tidak, maka dia yang dihukum. Nah ini, ini berat sekali. Belum belum lagi hukuman di akhirat. Itu baru hukuman di dunia. Dia kalau nggak bisa mendatangkan empat orang saksi, dia yang dikenakan hukuman. Itu pun bukan orang bukan saksi yang melihat uh, ada dua orang laki-laki dan wanita masuk kamar tidak. Itu harus betul-betul melihat. Ya, harus betul-betul melihat seperti apa namanya melihat timba masuk ke dalam sumur. Ya, ini nggak main-main, ini berat, tuduhan berat. Ya, tuduhan berat sekali. Gak boleh digampangkan. Dalam surat An-Nur ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilat al-mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun adzim." Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita baik-baik yang tidak tahu menau lagi beriman, maka mereka itu dilaknat di dunia dan di akhirat dan bagi mereka azab yang pedih. Kemudian sebelumnya pada surat An-Nur ayat keempat Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah." Dan orang-orang yang menuduh wanita beriman, wanita baik-baik melakukan perzinahan Kemudian mereka tidak sanggup mendatangkan empat orang saksi, maka cambuk mereka dengan 80 kali cambukan. Jadi mereka yang kena hukuman. Bahkan kata Allah selanjutnya, wala taqbalu lahum syahadatan abada. Jangan kamu menerima persaksian mereka selama-lamanya. Itu hukuman yang kedua. Wa ulaika humul fasikun. Hukuman yang ketiga Allah mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Iya. Jadi berat sekali asal tuduh. Iya. Maka di sini juga kita dapat memetik pelajaran bahaya lisan, bahaya ucapan. Hanya karena satu ucapan menyebabkan seseorang terjerumus dalam neraka. Terjerumus dalam dosa yang sangat besar. Iya. Hati-hati jemaah sekalian. Makanya Rasulullah SAW pernah memegang lisannya kemudian mengatakan kepada sahabat Muad, "Kuffa 'alaika hadha, tahan olehmu ini." Yaitu lisanmu tahan, hati-hati. Kata Muad, "Ya Rasulullah, apakah kita akan diazab karena lisan kita?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hal nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Bukankah manusia itu diseret di neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas pipi-pipi mereka melainkan karena ulah lisan-lisan mereka ya. ini pelajaran umum yang bisa kita petik dari sini hati-hati dengan lisan kita jaga baik-baik bahaya sekali pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari sini bahwa zina itu adalah dosa besar makanya menuduh orang berzina itu adalah dosa besar juga sebab zina itu sendiri adalah dosa besar ya Apalagi yang sudah pernah menikah. Seperti yang kita sebutkan tadi. Lebih besar lagi dosanya. Anak muda berzina, itu dosa besar. Kalau sudah pernah menikah, dosanya lebih besar. Sudah mau masuk waktu asar? Belum? Berapa menit lagi? Masih lama ya? Oh iya. Baik. Jadi di sini terdapat isyarat bahwasannya zina itu adalah dosa besar. Sehingga menuduh orang berzina juga termasuk dosa yang sangat besar. Makanya jemaah sekalian, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjauhi zina. Bukan sekedar jangan berzina. Karena zina itu ada perangkap-perangkapnya. Orang kalau sudah masuk perangkap lebih sulit terlepas. Lebih baik jangan masuk sekalian. Ya. Walaupun kalau sudah masuk harus berusaha lepas, walaupun lebih sulit. Ya. Allah katakan dalam Al-Quran, makasih. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Coba perhatikan ayat ini jamaah sekalian. Kata Allah, jangan dekati zina. Allah nggak mengatakan langsung jangan berzina. Jangan dekati. Artinya segala perbuatan yang bisa mengantarkan kepada zina itu sudah diharamkan. Menunjukkan zina itu dosa yang sangat besar. Sehingga hal-hal yang bisa menjerumuskan ke sana itu semua diharamkan. Dan masya Allah kita di masa ini betul-betul diberikan ujian, betul-betul diberikan ujian yang besar. Ya. Kenapa? Karena untuk masuk ke pintu-pintu zina itu mudah sekali. Di masa ini, di era gadget, ya, di era medsos, di era internet seperti ini. Ya. Gampang sekali memasuki. Baik zina mata, zina anggota tubuh yang lain, zina apa namanya hati, ya. Sampai yang terbesar adalah zina kemaluan. Naudzubillah. Maka hadis ini memberikan isyarat bahwa zina itu adalah dosa besar yang harus kita jauhi. Sehingga menuduh orang berzina adalah juga termasuk dosa besar. Iya. alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan ringkas terhadap hadis yang mulia ini. Tentunya kalau kita bahas lebih detail lagi masih banyak pelajaran yang bisa kita petik. Namun mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya Lebih dan kerongnya kami mohon maaf Mungkin ada waktu untuk tanya jawab Saya persilakan Untuk menghukumi BPJS itu yang pertama harus paham dulu hakikat BPJS. Nah, terus terang saya belum paham hakikatnya. Ya. Tapi kita kasih kaidah umum saja. Asuransi itu kalau dia mengandung bisnis, semuanya haram. Artinya ada yang diuntungkan di situ. Ya. Memberi sedikit dapat banyak semuanya haram. Di dalam fatwa fatwa fatwa lajnah daimah komite tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa, asuransi itu hanya dibagi dua jenis. Asuransi bisnis dan asuransi ta'awun. Apa bedanya asuransi bisnis dan ta'awun? Kalau asuransi asuransi ta'awun itu ketika kita menyerahkan dana kita, kita sudah nggak harap kembali sudah. Ini namanya ta'awun. Ya. Kita nggak harap kembali. Nah, betul-betul tolong menolong, sedekah namanya. Ya. Itu namanya asuransi ta'awun. Makanya jangan tertipu. Kalau ada yang mengatakan asuransi ta'awun, asuransi takaful. Tapi hakikatnya bisnis. Kalau ta'awun itu betul-betul sedekah. Bagus kita adakan seperti itu, bikin sunduk. Apa namanya? Uh, ya semacam sedekah untuk orang-orang bersedekah di situ sehingga siapa yang butuh tinggal ambil dari situ. Walaupun dia mungkin nggak termasuk anggota, dia boleh ambil dari situ. Ya. Nah itu. Kalau dia mengandung bisnis, intinya ada keuntungan yang didapatkan, maka itu semuanya termasuk kategori riba. Hanya saja ada pengecualian yang dibolehkan dalam kondisi darurat. Ya. Jadi Kalaupun itu haram, kondisi darurat membolehkan. Contohnya apa? Orang fakir. Orang fakir butuh apa namanya? dioperasi misalkan, butuh segera. Tidak ada sumber penghasilannya yang lain kecuali asuransi atau BPJS dan yang semisalnya, maka boleh. Kondisinya darurat. Iya. Jadi tidak mengapa Insya Allah taala kalau kondisi seperti itu. Wallahu alam. Ya. Barangkali demikian wallahu alam. Silakan. Silakan. Ya. Langsung aja. Banyak para ulama menjelaskan yang disebut negara muslim itu adalah negara yang syiar-syiar Islamnya tegak demikian pula pemerintahannya adalah kaum muslimin dan orang-orang kafir mereka untuk melakukan satu aktivitas-aktivitas yang besar harus minta izin kepada kaum muslimin. Iya. Maka itu disebut negara muslim. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apabila mau menyerang satu negeri, maka beliau tunggu sampai subuh. Untuk apa? Untuk mendengarkan kalau ada azan atau tidak. Karena azan adalah syiar Islam yang besar. Termasuk syiar Islam terbesar. Ya. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Beliau tunggu sampai subuh. Dengar dulu ada azan atau tidak. Ini tanda negeri Islam. Ya. Jadi ini definisi yang lebih tepat insya Allah Taala untuk mendefinisikan negeri Islam. Yang syiar-syiar Islam tegak padanya, yang berkuasa adalah orang-orang muslim, kaum muslimin, yang orang-orang kafir meminta izin kepada kaum muslimin, kepada pemerintah. Ya. Untuk melakukan uh, beberapa kegiatan-kegiatan mereka. Ya. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan negara muslim itu yang menerapkan syariat Islam seluruhnya itu nggak mungkin. Karena apa? Namanya manusia, kadang dia berbuat kesalahan, kadang dia terjerumus dalam dosa. Ya, terlebih di masa ini, terlebih di masa ini. Ya, ini. Dan ulama mengatakan negeri Makkah dan Madinah adalah negeri muslim atau negeri Saudi Arabia secara umum. Tapi kalau kita pingin negeri itu sempurna nggak mungkin. Ya. Sama halnya dengan satu masyarakat Islam. Sama halnya dengan satu masyarakat Islam. Masyarakat Islam itu disebut masyarakat Islam bukan yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Jangankan di masa kita. Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang dihukum karena berzina, ada yang dicambuk karena minum khamar. Ya, hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksum. Iya. Nah ini. Demikian pula kalau kita perhatikan hadis-hadis yang melarang pemberontakan itu luar biasa disebutkan dosa-dosa para penguasa di masa itu. Ya. Atau mungkin kita katakan di masa ini yang sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW sejak dahulu. Beliau pernah bersabda, "Innakum satarawna atharatan ta'rifunaha summa tungkirunaha atau kama qala alaihi salatu wassalam kalian akan melihat kecurangan-kecurangan kalian mengenalinya dan kalian mengingkarinya maksudnya apa kecurangan pada diri para penguasa sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain yakunu ba'di a'immah la yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna Akan datang sepeninggalku para pemimpin. Coba perhatikan hadis yang mulia ini. Akan datang sepeninggalku para pemimpin yang tidak mengambil sunnahku dan tidak mengikuti petunjukku. Ini sudah jelas. Berarti nggak menjalankan syariat Islam. Iya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan juga, وَسَيَكُونُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَنِ إِنْسِ Akan ada di tengah-tengah mereka, para pemimpin tersebut, orang-orang yang hatinya setan dalam jasad manusia. Ini sadis. Kemudian para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka? menjatuhkan mereka? Atau ya Rasulullah apa yang harus kami lakukan? Maka jemaah sekalian, sebelum kita lanjutkan hadis ini, perlu kita pahami ulama seluruhnya sepakat kalau pemimpin itu kafir harus diturunkan. Walaupun ada sekarang orang yang sok tahu agama, ya. dianggap tokoh agama mengatakan ya nggak apa-apa asal nggak korupsi. Ya. Kalau kita bicara ulama Islam, ulama sebenarnya dalam seluruh kitab-kitab fikih, ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Orang kafir nggak boleh jadi pemimpin. Kalau tadinya dia muslim kemudian murtad harus diturunkan. Nah, sekarang Nabi SAW mengatakan pemimpin yang tidak mengikuti sunnahku dan petunjukku bahkan ada di antara mereka hati setan dalam jasad manusia. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah apa yang harus kami lakukan? Apakah Nabi SAW mengatakan lawan, jatuhkan? Tidak. Beliau mengatakan isma wa ati. Dengar dan taat. Artinya apa? Akan datang pemimpin seperti ini. Mereka masih muslim tapi dolim. Nggak menerapkan syariat Islam sebagaimana mestinya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menjatuhkan mereka. Artinya mereka masih muslim, nggak kafir. Nggak bisa kita sebut mereka kafir. Iya. Jadi Barangkali demikian. Maka orang-orang kafir yang tinggal di negeri kita misalkan, mereka berada dalam zimmah. Zimmah itu artinya apa? Perjanjian atau perlindungan. Penguasa muslim. Ya, terlepas dia membayar pajak atau tidak. Tapi ada perjanjiannya ya kalau dia membayar pajak ya seharusnya dia bayar. Ya. Tapi yang paling penting adalah perjanjiannya. Apa perjanjiannya? Ya mereka harus dilindungi. Kalau kita nggak melindungi mereka, berarti kita melanggar perjanjian. Ya kan? Maka ini dosa besar, melanggar perjanjian. Iya. Jadi bukan yang dimaksud negara muslim itu adalah yang harus persyaratannya sempurna dia menerapkan seluruh syariat Islam. Ya, tetapi adalah syiar-syiar Islamnya nampak. Makanya Eropa itu kita nggak sebut negara Muslim. Walaupun di sana juga ada masjid, di sana ada Islamic Center, di sana ada kaum Muslimin, tapi kita nggak sebut negara Muslim. Kenapa? Penguasanya bukan Muslim, syiar-syiar Islam tidak nampak, Sebaliknya orang muslim kalau mau bikin masjid harus minta izin kepada mereka. Terbalik dengan keadaan kita. Iya. Kebalikan dari keadaan kita. Baik. Barangkali demikian wallahu alam. Baik. Ya. Ya. Jadi gaji bapak dipotong. Iya. Baik. Hmm. Ya. Ya, baik. Pegawai, baik pegawai negeri atau pegawai swasta, yang gajinya dipotong untuk asuransi ya, maka dia boleh mengambil sebatas jumlah uangnya. Nggak boleh lebih. Ya, sama saja dengan kita menabung itu. Nggak boleh kita mengambil sebatas, eh, nggak, nggak boleh kita mengambil lebih daripada uang kita. Jadi harus berusaha mencari tahu yang mereka potong berapa setiap bulan. Kemudian kalikan ya, berapa tahun yang mereka potong. Itu saja yang boleh kita ambil, nggak boleh lebih daripada itu. Ya. Itu pada asalnya. Tapi kalau hukum darurat, ya nggak apa-apa kalau lebih, ya kan? Tadi sudah kita sampaikan, kalau misalkan kita butuh ternyata lebih daripada itu, sementara tidak ada penghasilan lain, maka itu sifatnya darurat. Boleh. Ya. Tapi kalau ternyata biaya kita berobat kurang daripada itu, dan mereka ngasih lebih daripada itu, kita nggak boleh ambil kecuali uh, sebesar uang yang kita setorkan atau yang mereka potong. Ya. Kalaupun dipaksa harus ambil lebih, maka itu bukan harta kita. Kita harus berlepas diri darinya. Sama dengan bunga bank yang ada di tangan kita. Kalau sudah terlanjur diambil di tangan kita, nggak boleh kita konsumsi. Kita harus berlepas diri darinya. Caranya bagaimana? Berikan kepada orang fakir atau kepada proyek-proyek umum. Nggak boleh disedekahkan di jalan Allah. Ya. Berikan ke, eh, kepada orang-orang fakir. Dan itu namanya bukan sedekah, itu namanya berlepas diri dari harta haram. Iya. Jadi barangkali demikian wallahu alam. Hmm. Silakan. Baik. Ya. Yang pertama tentang kasus yang ditanyakan itu Pertama sekali jangan banyak bicara. Ya. Banyak diam. Ya. Apa yang terjadi? Pembunuhan, teror itu disebut dengan fitnah. Ya. Di dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah itu disebut fitnah. Ya. Bukan fitnah dalam makna bahasa Indonesia ya. Fitnah, musibah atau bencana, atau malapetaka. Ya. Dalam perkara fitnah ini, Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita Al-jalis fiha khairu minal qa'im wal qa'im khairu minal mashi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Maksudnya apa? Kalau ada ribut-ribut, kalau ada fitnah, kita disuruh menjauh. Ya. Jangan masuk. Jangan ikut-ikutan. Jangan banyak komentar. Jangan banyak bicara. Kalau ada ribut-ribut, kalau ada malapetaka seperti ini, jangan masuk padanya. Kita nggak terlibat itu sudah syukur. Kenapa kita mau melibatkan diri? bahaya sekali. Ya. Itu prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Tapi Mungkin banyak saudara-saudara kita belum sampai mempelajari bagaimana seharusnya menyikapi fitnah. Ya. Harusnya banyak diam. Dan juga banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengingatkan kita beribadah di masa fitnah itu seperti hijrah kepadaku. Artinya apa? Masa-masa seperti ini bergejolak api fitnah, kita dianjurkan banyak diam, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu solusi menghadapi berbagai macam mara bahaya. Banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar baginya. Ini yang harusnya kita lakukan. Ya. Kenapa jamaah sekalian kita harus banyak diam? Karena pertama itu sudah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi persoalan-persoalan seperti ini. Yang kedua, itu bukan urusan kita. Kita ini orang bodoh. Kita enggak diserahkan urusan agama, tidak pula urusan negara atau masyarakat. Itu diberikan kepada siapa? Al ulama wal umara. Ada urusan apa kita mau masuk campur di situ? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Ini juga bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan urusan kita, tinggalkan. Kenapa harus kita tinggalkan? Gak boleh kita masuk campur. Karena kalau kita masuk campur, masalahnya akan lebih besar. Bukan mendatangkan perbaikan. Bukannya kita tidak peduli dengan seorang muslim, bukan. Kalau kita masuk campur, justru kita menambah mudarat. Kalau kita peduli, justru harusnya kita diam. Kemudian mendoakan itu lebih bagus. Mendoakan. Ya. Kalau kita punya kapasitas kiranya kita bisa memberikan solusi, kita ada keahlian di situ, baru boleh kita masuk campur. Kalau kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Ngomongnya di Facebook, ya, di media sosial. Orang-orang yang terlibat di situ nggak baca, yang baca orang lain, yang pro dan kontra. Makanya apa yang terjadi? Makin berkibar, makin bergejolak fitnah. Itu yang terjadi. Ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang meninggalkan yang bukan urusannya. Ya. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, karena kita nggak tahu jelas berita-berita ini dari mana. Siapa yang membawanya? Orang muslim itu nggak asal menerima berita kemudian langsung disebarkan. Ini yang terjadi sangat kita sayangkan. Kawan-kawan yang sudah ngaji, gampang banget menyebarkan link-link, ya berita-berita. Dia nggak berpikir akibatnya bagaimana. Iya. Dia bahkan nggak perlu mengecek dulu ini berita benar atau tidak. Ya. Ini yang terjadi. Kenapa kita harus banyak diam? Karena berita-berita yang beredar itu belum dapat kita pastikan kebenarannya. Ya. Satu pihak mengatakan seperti ini, pihak yang lain mengatakan yang ini. Mana yang harus kita percayai? Lebih baik kita diam. Kalaupun kita sudah yakin ini benar, kayaknya bukti eh, bukti-buktinya ini lebih kuat. Apakah boleh kemudian kita sebarkan? Kita harus pelajari dulu. Apa manfaatnya kita menyebarkannya? Mau mengobarkan peperangan antara pemerintah dengan masyarakat. Itu yang kita inginkan. Itu mudaratnya lebih besar. Ya, harus kita pikirkan jauh ke depan. Apa yang akan terjadi kalau kita menyebarkan berita-berita seperti ini? Banyak diam, banyak berdoa, itu lebih bagus dalam masa-masa seperti ini. Itu hakikat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Artinya yang masuk ke dalam masalah itu, dia cari-cari masalah sendiri. Ya. Dan bisa membuat orang lain terjerumus dalam masalah. Harus menjauh. Ya. Kalau perlu uzlah. Ya, dulu para sahabat tidak sedikit yang mengasingkan diri. Nggak mau bergaul di masa tersebut karena orang-orang pada ngomong ini, pada ngomong itu, takut dia terjerumus. Ya. Itu makna uzlah, hakikat mengasingkan diri karena khawatir terjerumus dalam masalah-masalah fitnah tersebut. Ya. Jadi hati-hati. Kemudian juga eh, Barang siapa yang memiliki kapasitas Orang-orang berilmu, para ulama Kalau melihat ada pihak yang melakukan kesalahan Berikan nasihat Berikan nasihat yang baik Iya Berikan nasihat yang baik Gak usah kita Apa namanya Menyebar-nyebarkan berita yang gak jelas Yang belum pasti benar Kalaupun benar, belum tentu memberikan manfaat kalau kita sebarkan. Gak semua berita benar itu boleh disebarkan. Dan ini pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minkum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Inilah salah satu ayat dalam Al-Qur'an di samping hadis yang sudah kita sebutkan tadi yang telah memberikan bimbingan kepada kita menyikapi persoalan seperti ini. Kata Allah, apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan. Ya, persis seperti masalah ini terkait keamanan dan ketakutan. Iya. Ini ayat berupa celaan terhadap uh, apa yang dilakukan sebagian orang di masa itu. Apabila datang kepada mereka berita keamanan dan ketakutan, ada ubi. Mereka langsung menyebarkannya. Ini Allah celah. Allah celah dalam ayat ini. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minkum wa ila ulil amri minhum andaikan mereka kembalikan urusan ini kepada rasul dan ulil amr di antara mereka. Ini yang harus kita lakukan jamaah sekalian, masalah-masalah seperti ini. Kembalikan kepada orang yang layak, yang berhak para ulama, pemerintah, ulil amr. Jangan kita ikutan, itu bukan urusan kita. Ya. Maka kalau mereka kembalikan kepada para ulama dan ulil amr, la alimahul ladina minhum. Orang-orang yang mau mengambil kesimpulan dapat mengambil dari mereka. Jangan buat kesimpulan sendiri. Allah sudah berikan bimbingan kepada kita. Datang kepada kita berita, hindari dua hal. Satu menyebarkan, satu mengambil kesimpulan sendiri. Ini bahaya. Belum lagi kita padukan dengan kaidah-kaidah yang lain. Jangan langsung percaya dulu. Kalaupun benar, jangan langsung disebarkan. Pelajari dulu. Ini menyebarkannya faidah atau fitnah. Iya. Jamaah sekalian, ayat ini berbicara tentang apa? Tentang berita dusta Aisyah difitnah berzina. Naudzubillah. Kemudian ada sebagian orang begitu datang berita ini langsung mereka sebarkan. Langsung mereka sebarkan. Ya. Atau berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikan istri-istrinya. Ada berita tersebar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikan istri-istrinya semuanya. Tiba-tiba sebagian orang begitu datang berita ini langsung mereka sebarkan. Mereka nggak serahkan kepada orang-orang yang seharusnya memberikan keputusan dalam berita-berita seperti ini, dijadikan rujukan. Maka dengan sebab itu Allah mencela mereka. Itu hanya dalam masalah rumah tangga. Apalagi ini masalah besar yang bisa mengakibatkan peperangan. Ini bisa perang dengan gampangnya apa namanya menyebarkan link ya baik yang pro maupun kontra ya, subhanallah nggak mikir ya padahal kebanyakannya sudah ngaji nggak mengerti bagaimana manhaj ahlus sunnah dalam menghadapi fitnah ya nah ini jadi jangan banyak bicara jangan banyak komentar tetapi banyak berdoa uh, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu solusinya ya kecuali antum diangkat jadi panglima boleh ya panglima TNI atau presiden ah itu urusan antum ya atau antum di ya memiliki ilmu yang luas dan dianggap oleh pemerintah untuk minta saran-sarannya bicara dan sudah kita pahami beda cara menasehati orang biasa dan pemerintah itu kalau pemerintah salah, bagaimana cara menasihatinya? Apakah dengan cara menyebarkan aibnya di media massa? Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansahli di sultan fala yubdihi alaniyatan." Siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan ditampakkan terang-terangan. Walakin liya'khudh biyadihi falyakhlu bihi. Tetapi hendaklah menyepi dengannya ambil tangannya dan menyepi dengannya kemudian sampaikan wa in qabila minhu fadak wa illa qad addalladhi alaih kalau diterima itu yang diharapkan kalau tidak dia sudah melakukan tugasnya sudah tugasnya sampai di situ nggak ada lagi demonstrasi Enggak ada lagi mengkritik di media-media massa ya jadi tetap kita beri nasihat semampu kita tapi bukan dengan cara menyebarkan uh, aib-aib uh, aib -aib di media massa apalagi dengan berdemonstrasi, itu bisa memunculkan justru mudarat yang lebih besar. Iya. Kemudian mungkin terakhir, uh, uh, intinya kita berharap semoga orang Muslim yang meninggal dalam kasus apapun, Allah memberikan ampunan kepadanya, Allah menerimanya dan mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Iya. Ada satu hal lagi yang ingin saya mungkin luruskan. Ada, saya nggak berbicara khusus kasus ini ya. Ada ini juga sudah e, mereka sebutkan di kasus-kasus lain. Katanya orang yang ditembak itu jasadnya berbau harum. Iya. Atau bahkan dia jasadnya nggak hancur nggak hancur. Atau ada tertulis di awan huruf Allah, ya, atau kata Allah. Maka jemaah sekalian, orang kalau mengerti manhaj yang hak, orang kalau mengerti akidah yang benar, akidah lusunati wal jamaah, itu sedikit pun nggak akan mempengaruhi dia. Kemudian dia mengambil kesimpulan berarti amalnya benar, tidak jemaah sekalian. Sama sekali tidak, itu bukan dalil yang menunjukkan amalannya benar sama sekali tidak. Karena dalil itu sudah jelas. Apa itu dalil? Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Itu saja sudah. Itu namanya dalil. Iya. Jadi, kalaupun itu betul terjadi, sama sekali tidak menunjukkan amalan yang dia lakukan semasa hidup semuanya benar. Sama sekali tidak. Iya. Bisa saja Allah berikan itu karunia kepadanya walaupun dia melakukan kesalahan. Kenapa? Karena kesalahannya tertutupi dengan kebaikannya yang lain. Sehingga kesalahannya itu tetap salah. Nggak bisa kita, kita katakan berarti dia benar. Nggak bisa. Dalilnya sudah jelas. Dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salah. Yang menyelesihinya salah. Jadi sama sekali itu bukan dalil yang menunjukkan amalannya pasti benar. Atau benar semuanya, gak ada yang salah. Tidak. Iya. Yang harus dipahami dengan baik. Adapun tentang orangnya, ya kita cuma bisa mendoakan, nggak bisa menghukumi macam-macam sampai kita mengetahui penyimpangan amalan-amalan yang dia kerjakan. Ya. Selama kita tidak mengetahui, ya kita doakan saja. Itu saja. Nggak, kita nggak menghukumi dia khawarij atau apa. Karena juga seperti yang saya katakan tadi, berita-berita ini belum ada yang bisa kita uh, pastikan kebenarannya. Kecuali dia misalnya memiliki tulisan. Ya, orang yang mati ini memiliki tulisan. Yang tulisannya itu uh, terjelas di situ tergambar bagaimana akidahnya. Nah, itu baru bisa kita hukumi. Dia akidah, dia seorang ahlus sunnah atau seorang khawarij. Iya. Baik. Masih ada satu lagi ya pertanyaannya? Masih ada waktu, Pak? Enggak, di sini masih ada lagi nih. lima menit ya. Baik. Pertanyaan yang kedua. Uh, baik, itu hadis-hadis tentang Khawarij. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahkiruna salatakum ila salatihim, wasiyamakum ila siyamihim." Kalian menganggap remeh solat kalian dibanding solat mereka dan puasa kalian dibanding puasa mereka. Itu dikatakan kepada para sahabat. Artinya apa? Khawarij ini dahulu di masa para sahabat ibadah mereka begitu hebat, solat mereka begitu hebat, Puasa mereka begitu hebat. Demikian pula mereka itu bergeral, bergelar Al-Qurra, para pembaca Al-Quran. Maksudnya bukan sekedar baca, mereka itu penghafal Al-Quran. Ya, hebat, luar biasa, penghafal Al-Quran. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, Yakra'un Al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Ya. Bahkan Nabi saw juga bersabda, kilabun nar syarruqat tahta adimis sama. Mereka itu adalah anjing-anjing neraka. Seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Subhanallah, itu ahli ibadah. Artinya apa jemaah sekalian? Jangan kita tertipu dengan orang ahli ibadah sekarang. Ya. Kalau dia punya pemahaman khawarij, maka dia adalah khawarij. Walaupun dia hafal Quran, jangan tertipu. Dahulu lebih hebat lagi. Ya. Dahulu lebih hebat ibadahnya hafalannya lebih kuat. Iya. Jadi lihat pemahamannya seperti apa. Apakah sesuai pemahaman salaf atau tidak? Ya. Nggak cukup kita lihat dia penampilannya, masya Allah berjenggot. Kalau perempuan dia bercadar, itu bukan jaminan dia ahlus sunnah. Ya. Jaminannya adalah pemahamannya, akidahnya, manhajnya. Iya. Jadi yang dimaksud adalah khawarij. Nah, adapun kemudian mereka mengatakan ahlu sunnah atau pengikut salaf, salafi, pengikut salaf ahlu sunnah yang hakiki itu sebenarnya. Mereka katakan sebagai khawarij karena mengkafirkan, maka jawabannya mereka salah paham. Ahlu sunnah itu mengkafirkannya ada dua bentuk. Yang pertama mengkafirkan perbuatan, yang kedua mengkafirkan pelaku. Kenapa mereka katakan ahlu sunnah suka mengkafirkan? Karena mengkafirkan perbuatan yang kufur. Sementara mereka yang sudah jelas-jelas kekufuran, mereka bilang itu bukan kufur. Misalnya berdoa kepada selain Allah. Mereka bilang itu tawassul. Padahal doa itu adalah sebesar-besarnya ibadah. Ulama ahlu sunnah wal jamaah, ulama empat mazhab seluruhnya sepakat. Barang siapa menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara untuk berdoa, maka dia musyrik, kafir. Keluar dari Islam, murtad. Sepakat ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Mereka bilang tidak kafir. Yang mengatakannya berarti khawarij, suka mengkafirkan. Padahal yang kita kafirkan adalah perbuatan. Ya. Makanya antum harus bedakan dua kalimat ini. Yang pertama, barang siapa berdoa kepada selain Allah dia musyrik kafir. Yang kedua, si Ahmad sudah kafir. Beda nggak? Beda. Yang pertama itu mengkafirkan perbuatan, yang kedua person. Itu beda. Mereka nggak paham. Iya. Mengkafirkan perbuatan kalau itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya kita ikuti apa yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau dinyatakan itu kekufuran atau kesyirikan, wajib kita mengatakan itu kesyirikan dan kekufuran. Tapi jamaah sekalian, orang muslim yang melakukan kekafiran itu belum tentu otomatis menjadi kafir. Ya, ini pembahasan cukup panjang, namun kita ringkas. Jadi kita nggak mengkafirkan mereka, pelakunya. Tapi perbuatannya, adapun mengkafirkan pelakunya, itu bukan tidak mungkin, mungkin saja. Tapi persyaratannya berat. Ada persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi. Dan penghalang-penghalang yang harus terangkat. Makanya Syekh Saleh Fauzan memberi kesimpulan, yang mengkafirkan itu hanyalah ulama besar. Itu pun ulama yang khusus, yaitu siapa? Hakim ya, pengadilan syariat itu yang bertugas mengkafirkan. Ya. Nah, jadi bedakan mengkafirkan eh, apa namanya perbuatan dan orangnya. Mereka memahami kalau kita mengatakan mereka bertawasul dengan cara berdoa kepada penghuni kubur itu syirik, berarti kita tuduh mereka musyrik, padahal tidak. Ya, itu sudah jelas syirik syirik besar bisa menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Tapi kita meyakini orangnya belum tentu, nggak otomatis. Ya. Kalau tadinya dia muslim, kalau dia memang sudah kafir ya kita katakan kafir kalau memang dia kafir seperti Yahudi dan Nasrani. Bahkan tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani menyebabkan seorang itu juga kafir. Ya. Nah itu eh, dasar tuduhan mereka karena salah paham. Ya. Dan mereka nggak akan dapati Ya. Mereka nggak akan dapati satu kalimat yang mendukung tuduhan tersebut bahwa kita mengkafirkan person-person tertentu. Ya, walaupun sekali lagi jamaah sekali itu mungkin saja, tapi berat syarat-syaratnya. Baik, ini jawaban harusnya panjang ya. <laughs> Tapi masya Allah, uh, waktu kita sudah habis. Ya. Dan sedikit banyak saya sudah menjawab itu sebetulnya di dalam buku Salafi Antara Tuduhan dan Kenyataan. Mungkin antum bisa baca, ya. Buku saya yang sudah lama saya tulis. Hmm. Itu bantahan kepada mereka. Saya mohon maaf ini waktu terbatas. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.